Pada kali ini kita akan mengangkat hadis yang ke-210 dari hadis Bulughul Maram yaitu an Utsman ibnu Abi Al-As radhiyallahu anhu Hadis ini dikeluarkan oleh Imam uh, Abu Dawud, <clears throat> maaf, Imam Ahmad dulu. Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga uh, oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya juga dengan bab maja'a fi karahiyati ay al muadzin 'alal Azani ajra. Bab makruh dibenci muadzin mengambil upah dari azannya. Nanti kita akan bahas bagaimana hukum mengambil upah dari dari tugas keagamaan secara umum baik itu muadzin, imam dan juga mungkin muallim, guru agama, ya, dai dan yang lainnya kita akan uh, bahas insyaallah. Dan juga dikeluarkan oleh Imam uh, eh, Nasai, Abu Ni Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim di dalam uh, Mustadraknya dan Ibnu Khuzaimah di dalam uh, sahihnya. Hadis ini tidak kita pertentangkan kesohihannya dihasankan oleh Syekh uh, oleh Ibnu eh, oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim serta Ibnu Khuzaimah dan juga hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab uh, Sahih Sunan Abi Dawud <clears throat> dan Sahih Sunan An-Nasa'i. <clears throat> hadis ini dari Hannad Hannad Ibnu Abu Suri dia adalah seorang siqatun sabtun al-Basri حدثنا أبو زبيد وهو عبثر ابن قاسم an أشعث عن الحسن yaitu Al-Hasan Al-Basri karena di antara tabi'in yang meriwayatkan dari Utsman ibn Abil As itu adalah Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibn Musayyib, ya Isa ibn Talha dan uh, juga uh, beberapa ulama dari kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita akan berkisah tentang uh, riwayat hidup uh, Utsman ibnu Abil As radhiyallahu an sahabiyun imamun amirun dia adalah seorang sahabat amir Taif ya dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bersama kaumnya dia umur 27 tahun Kemudian datang untuk ta'limul Quran. Akhirnya diberikan tenda oleh Rasulullah di samping masjid. Sehingga hafal banyak dari Al-Quran. Dan dia diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi amirul qaum. Dan dia minta kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, nah ini. Ij'alni imam qawmi. Jadikanlah aku menjadi imam kaum saya dan ini tidak bertentangan dengan eh, apa namanya hukum eh, larangan meminta jabatan nanti kita akan bahas secara khusus nanti ketika kita menjabarkan hadis kita bercerita dulu tentang Utsman bin Abil As. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat. Jadi selama Rasulullah zaman Rasulullah SAW dia menjadi Amirul Kaum pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dia juga diangkat menjadi gubernur Taif dan juga dua tahun di zaman pemerintahan Utsman eh maaf Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu dia diangkat oleh Umar bin Khattab jadi gubernur Oman sama Bahrain. Dan subhanallah ada satu kisah dan juga sikap yang sangat terpuji dari Utsman ibnu Abil As ini. Pada saat orang-orang Arab terutama Badui menyatakan murtad keluar dari Islam kebanyakan sampai akhirnya terjadi perang Yamamah adanya Musailama al-Kadzab pada zaman oh ini pada zaman oh Abu Bakar radhiyallahu an maka Abu Utsman ibnu Abil As berceramah wahai kaumku sesungguhnya kalian adalah umat yang paling terakhir masuk Islam Jangan sampai engkau orang yang paling awal murtad dari Islam. Ini ibarat kamu ini malu-maluin ya. Masa terakhir masuk Islam, mau pertama kali keluar dari Islam. Akhirnya subhanallah, mereka tidak jadi keluar, bahkan lebih kokoh. Ini juga berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Pada saat Rasulullah SAW awal-awal dakwah mencoba untuk cari angin segar ke Taib, ternyata mendapatkan lemparan batu cacian, diusir habis-habisan. Bahkan ditolak mentah-mentah dakwahnya Rasulullah SAW sampai malaikat azab datang untuk menawarkan gunung Akhbasain, yaitu gunung besar yang di sekitar Taib untuk ditimpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mintakan kepada Allah supaya mereka-mereka yang ada di tulang rusuk ini menjadi umat pengikut Islam beriman kepada Allah dengan iman yang kuat. Inilah akhirnya doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah dan dahnya seorang dai memiliki satu kelemah lem, eh, apa namanya lapang dada di dalam menghadapi berbagai macam rintangan dakwah prinsip yang kita harus terapkan pada saat mendapatkan tantangan dakwah seperti prinsip Rasulullah SAW pada saat itu dia memunajat kepada Allah kemudian di antara isi munajatnya illam takun ghadbana alayya fala ubali yang penting engkau enggak marah ya Allah aku tidak pedulikan ya perbuatan celaan dan juga perlakuan mereka terhadap saya subhanallah satu kelapang dadaan, suatu apa ya, suatu ke uh, sikap ya pemaaf yang begitu besar yang perlu kita tiru. Jadi seorang dai tidak boleh reaksioner, tidak boleh juga dai gampang terpancing uh, oleh berbagai macam uh, cacian makian sehingga akhirnya bukan membela Islam tetapi membela dirinya sendiri ini yang berbahaya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar hendaknya seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu berilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar dan lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Inilah akhirnya hasilnya lihat. Ya, Orang-orang Taif akhirnya menjadi pendukung terkuat. Bahkan ketika orang-orang Arab pinggiran murtad dari Islam, kebanyakan mereka keluar dari Islam mengikuti Musailamah Al-Kadzab, orang Taif lewat ceramah begitu muasir, begitu mengetuk dan menyentuh, yaitu Utsman ibn Abil As, Amir pemimpin mereka mengatakan, Wahai kaumku, janganlah kalian menjadi orang yang paling akhir masuk Islam dan paling awal murtad dari Islam. Dia meninggal uh, pada tahun 51 eh, Hijriah pada zaman pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan di Basrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abu Abdullah Utsman ibn Abil As ibn Bishr al-Thaqafi amilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiru at-Taif dan juga gubernurnya Khalifah Adimain yaitu Abu Bakar Umar uh, eh, radhiyallahu anhuma uh, di untuk wilayah Oman dan Bahrain pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pendengar sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya bunyi Ya Rasulullah ij'alni. Berarti di sini uh, permohonan. Kalau permohonan dari eh, bawah ke atas itu namanya uh, apa namanya? Uh, istilahnya doa. Permintaan, permohonan. Kalau dari atas ke bawah namanya tolab. Ya. Ij'alni imama qaumi. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta jabatan, di mana e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yaitu e, Abdurrahman ibnu Samurah, ya Abu Abdurrah, ya Abu Abdurrahman ibnu Samurah. La tas'alil imarah, jangan kamu minta jabatan. Ya, Kenapa? Fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau kamu diberikan jabatan karena minta, maka kamu akan tergantung dengan jabatan itu. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jika kamu diberikan bukan karena unsur minta, maka kamu akan dibantu oleh Allah melaksanakan itu. Begitu juga sikap yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Dhar yang meminta jabatan. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Kenapa engkau tidak menggunakanku untuk menjadi amil, untuk menjadi pegawai? Artinya diangkat untuk uh, menjadi uh, gubernur ke atau jabatan-jabatan apa saja yang bisa bermanfaat buat kaum muslimin. Dan Jangan kita berprasangka buruk. Sahabat Ridwanullahi alaihi manusia yang paling termulia ini seperti Abu Hurairah minta dalam rangka untuk memperkaya diri dan dalam rangka untuk cinta popularitas lah tidak. Mereka adalah orang yang sangat warok. Mereka dijamin masuk surga. Mereka adalah zuhud. Itu saja karena tidak ahli karena memang itu bukan tempatnya. Kalau di situ akan e, terjadi mungkin tidak profesional atau yang lainnya, maka Rasulullah fadaraba biyadihi ala mankibi. Rasulullah sambil memukul pundak saya, thumma qala ya Abu wahai Abu Dhar. Innaka dhaifun, engkau orang lemah. Maksudnya di sini kelemahan Abu Dhar kalau punya duit itu enggak sabaran untuk diinfakkan. Ini nanti kalau pegang duit negara kan bisa habis. Wa innaha amanatun. Sesungguhnya jabatan itu amanah, wahai Abu Dhar. Ini juga kita pesankan. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, wahai fulan. Wahai manusia, wahai anak Adam. Wahai orang-orang yang sekarang ini. Siang malam berfikir sampai tidak bisa tidur untuk mendapatkan jabatan. Itu amanah. Ya, itu amanah. Walaupun Anda sekarang mungkin mendapatkan gengsi-gengsi yang semu, mendapatkan satu popularitas-popularitas yang uh, uh, mungkin menggenjot uh, status sosial Anda, tapi ketahuilah semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun. Nanti di, di hari kiamat itu penyesal eh, khizyun kehinaan wa nadamatun dan ke, eh, penyesalan. Enggak ada satu pun pejabat sekecil apapun termasuk pejabat mungkin kelas RT RW tidaklah datang di hari kiamat melainkan menyesal dan melainkan akan membawa kehinaan di hadapan Allah kecuali illa man akhadaha bihaqqiha kecuali orang yang membawa mengambil jabatan itu ditunaikan hak-haknya wa adda wa alladhi alaihi fiha dan dia tunaikan semua tugas-tugas yang menjadi beban dan menjadi kewajiban dia ditunaikan insyaallah tidak ada kehinaan dan tidak ada penyesalan ini menunjukkan bahwa selagi orang tersebut amanah dan selagi orang tersebut menunaikan kewajiban-kewajiban dengan baik, insya Allah datang di hari kiamat, tidak ada penyesalan dan tidak ada kehinaan. Biidnillah. Makanya Imam Nawawi menyimpulkan hadis ini, hadis ini menjadi prinsip yang sangat agung untuk menghindari posisi jabatan, terutama bagi orang yang lemah dan tidak mampu menunaikan tugas-tugas jabatannya, Adapun kehinaan dan penyesalan akan dirasakan bagi orang yang tidak punya keahlian dalam bidangnya. Tuh lihat. Kalau nggak ahli, mendingan mundur. Kalau nggak ahli menyatakan dengan tegas gentle, saya tidak mau di posisi tersebut. Dalam bidangnya atau punya keahlian tapi tidak bertindak adil, maka Allah akan menghinakannya pada hari kiamat. Nah kalau memang seperti itu, Bagaimana dengan Utsman ibnu uh, ibnu Abil As minta jabatan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam As-Sunani di dalam Subul Salam dan juga Badrut Tamam, ya adalah suatu al Badrut Tamam adalah syarah Bulughul Maram karangan Imam Al Qadi Al Allamah Husain Al Maghribi Ini yang dimaksudkan adalah jabatan di dalam masalah kebaikan yang tidak ada unsur mencari ke, ke tidak ada unsur mencari harta, mencari popularitas dan keuntungan dunia. Murni untuk berbakti, mengabdi di agama Allah di dalam kebaikan yang sama sekali tidak ada upahnya. Qala ja'alni ala khazainil ardi ini jika sikap yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat banyak orang yang tidak ahli di dalam masalah bidang ini, yaitu menjaga uh, apa namanya gudang beras, penyimpanan makanan pokok. Sementara dirinya yakin, hafidun alim, profesional dan amanah. Maka dia mengatakan, Qala ja'alni ala khazainil ardi. Wahai Tuan Raja, jadikan aku sebagai penjaga pengaman tempat gudang beras, gudang makanan pokok bahan pokok ini hafidun alim sungguh aku adalah hafid menjaga berarti di sini adalah amanah alimun berpengetahuan berarti profesional maka siapa saja yang melihat dirinya amanah dan profesional sementara yang lainnya yang lainnya tidak ada yang memiliki sifat-sifat itu maka hendaknya mengajukan dengan syarat seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam ayat di ini terdapat dalil bahwa diperbolehkan bagi seorang yang mensifati mengisi dirinya dengan keilmuan dan keutamaan dan demikian itu tidak secara mutlak untuk semua sifat bahkan hanya yang terkait dengan pekerjaan atau tugas jabatan dan dilarang untuk selain itu karena mengundang unsur ya mengundang unsur rekomendasi diri dan pamer kelebihan. Jika orang yang mulia menjauhinya, maka demikian itu lebih bagus dan sesuai dengan posisinya karena Nabi Yusuf melakukan itu karena suatu hajat yang mendesak, bukan suatu hal yang sekarang ini uh, dalam keadaan biasa-biasa saja. Nah, sekarang udah nggak punya amanah, nggak profesional, ngacu-ngacuin bayar, nggak jadi. Aduh, ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga, ketatap tembok. Nah, ini udah coba lo Dengan demikian, orang yang seperti ini kalau berdalil dengan hadis-hadis tersebut atau dengan ayat-ayat tersebut, maka telah dibantah oleh hadis uh, Utsman ibnu Abis Abil As. Dia minta di dalam rangka untuk mengemban, mengabdi kepada Allah. Terus kemudian mencoba untuk memberikan sesuatu untuk negaranya kebaikan-kebaikan yang perlu bukan dalam rangka untuk mengejar popularitas dan jabatan ini juga seperti doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama ditegaskan oleh sahib Badr al-Badr tamam Syekh Al-Qadi Husain Al-Maghribi walisa min talabir ri'asa al-makrubah, makruha. Ini bukan mencari jabatan yang dilarang fa inna tilka hiya riasah al muta'alliqa bi a'mali dunya karena riasah atau jabatan yang dilarang untuk diperebutkan kita mengajukan diri yang dilarang itu terkait dengan masalah dunia alladzi la yu'anu man talaba enggak boleh kita berikan kepada orang yang meminta wa kana min haqqiha cukup berhak orang yang minta Allah yu'ta man talab tidak boleh diberi ini menunjukkan bahwa kalau posisi-posisi keagamaan contohnya sekarang kita menjadi panitia bedah buku nggak ada gajinya atau muadzin nggak ada gajinya atau imam atau apa saja saya ingin memerankan diri saya, ingin berjuang, saya ingin mencoba untuk memberikan sesuatu kepada Islam. Dakwah saya nggak bisa. Saya ceramah juga nggak bisa. Apa yang saya bisa sekarang ini? Alhamdulillah. Ngedarin buletin. Mencoba untuk ikut e, menyebarkan proposal. Mencoba untuk ikut sekarang ini bagaimana mengedarkan brosur ada tablek saya sekarang ini nempelin di mading dan yang lainnya. Ini adalah amal khairi. Kalau itu, maka tidak ada yang mencela, tidak ada yang menyatakan makruh, tidak ada yang menyatakan dibenci. Bahkan itu merupakan suatu hal yang dianjurkan. Nah, Faqala Rasulullah SAW meluluskan karena pertama dia ahli. Karena dia jenius, pinter. Coba bayangkan, beberapa hari tinggal di Rasulullah SAW itu sudah hafal banyak ayat banyak surat dari Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW mengangkat anta imamuhum di samping imam solat dia juga dijadikan imam imam wilayah. Amiru kaum, imam kaum, yaitu pemimpin satu kaum. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu di ya gubernur lah ya, ada makanya ada gubernur aman Bahrain, ada gubernur di wilayah Basrah, Al-Kufah dan yang lainnya. anta imamuhum. Nah, Rasulullah SAW lebih menekankan di dalam masalah imam sholah. Karena sholah adalah tiang. Sholah adalah pokok. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, siapa yang di dalam masalah urusan sholat menyanyiakan, maka selain sholat lebih menyanyiakan. Sehingga kalau kita ingin membuat kriteria memilih suatu pemimpin, ya gampang. Lihat enggak? Jaga sholat enggak? Kalau jaga sholatnya baik, insya Allah jaga negaranya baik. Kalau sekarang jaga wilayahnya itu baik, jaga sholatnya baik, insya Allah jaga harta negara, jaga wilayah, kepentingan amanah negara termasuk masalah. Masalah yang terkait dengan amanah yang tinggi yaitu ad dia akan menjaga dengan baik. Tapi kalau di dalam masalah sholat sudah nggak benar, maka di dalam masalah selain sholat lebih tidak benar lagi karena masalah imamah. Terutama solat itu, di dalam solat jamaah itu ada yang kendor, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tua. Maka Rasulullah menyarankan, waktu biat afihim, ikutin orang yang paling lemah. Artinya, wahai Utsman, pantau barangkali di antara jamaah itu ada yang sakit-sakitan. Kalau memang begitu, kalau solat jangan lama-lama. Kalau baca surat jangan panjang-panjang. Makanya Rasulullah SAW menyarankan di dalam satu hadisnya, eh, "Idza shalla ahadukum eh, falyukhaffif." Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Jika di antara kalian salat untuk orang maksudnya berjamaah dia jadi imam hendaknya diberingan. Fa inna fihi mudha'ifu was-saqim wal-kabir. Di belakang itu ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang jompo. Wa idza shalla li nafsi falyutawwil ma syaa jika dia salat untuk dirinya sendiri hendaknya diperpanjang sesuka hatinya. Makanya Mu'ad bin Jabal ketika saat sholat Isya membaca surat Al-Baqarah ditegur oleh Rasulullah SAW. Dikatakan afatanun anta ya Mu'ad? Karena ketika itu ada salah seorang ansor yang keluar karena tidak tidak sabar menunggu begitu panjang sholat. Sementara dia petani kurma yang harus pagi-pagi bangun. Akhirnya dia dikatakan munafik. Sehingga lapor kepada Rasulullah SAW. Panggil itu Mu'ad setelah dipanggil. Dikatakan afatanun anda ya Mu'ad. Ikhwani wa akhwati fillah. Hendaknya kita sebagai seorang pemimpin. Seorang yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala memegang amanah. Untuk merawat, memelihara, mengemong rakyat walaupun kecil sebesar RT, sebesar RW, sebesar kelurahan. Kita harus tahu kondisi rakyat kita. Makanya Umar bin Khattab itu hampir setiap malam keliling untuk ngecek kondisi rakyatnya. Sampai suatu ketika ditemukan ada seorang janda yang mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, hari ini kita jualan." Susu nampaknya harus dicampur karena kebutuhan kita banyak. Yang penting Umar bin Khattab nggak nggak mengetahui nggak apa-apa. Tapi apa kata anaknya? Wahai ibunda, betul Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Tuhannya Umar bin Khattab tahu. Itu didengar oleh Umar bin Khattab. Akhirnya besok anak tersebut dilamar untuk istri anaknya. Subhanallah. Muraqabah. Iman yang begitu dalam anak yang terdidik di Baitun Nubuwah, yaitu di lingkungan kenabian, di satu desa kenabian yang semua serba terkontrol. Akhirnya dia disinilah yang dimaksud pengawasan melekat, merasa diawasi Allah. Wahai ibunda, betul Umar bin Khattab tidak tahu. Tetapi Tuhannya Umar bin Khattab memantau, melihat, mendengar kita. Apa yang kita perbuat dilihat oleh Allah. Subhanallah. Coba bayangkan seandainya pemimpin bisa menyapu rumahnya janda seperti Abu Bakar radhiyallahu an setelah habis subuh. Bisa mengangkut gandum pada saat malam ke rumah-rumah janda orang-orang jompo seperti yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Sungguh sangat mulia. Jangan sampai sekarang mengaku rakyat hanya pada saat sekarang butuh untuk dipilih. Setelah itu giliran kampanye dikit-dikit rakyat, dikit-dikit rakyat. Giliran jadi presiden, rakyatnya cuma dapat sedikit. Itu. Kenapa? Giliran jadi rakyatnya cuma dapat sedikit. Giliran kampanye dikit-dikit rakyat, dikit-dikit rakyat. Ini merupakan suatu fenomena bahwa orang tersebut sebetulnya adalah tidak amanah. Karena katanya um, katanya Ibnu Qayyim pertanda kebahagiaan seseorang itu ada lima. Semakin tambah ilmunya, semakin tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah umur, semakin kurang rasa rakusnya terhadap dunia. Yang kedua, semakin tambah hartanya, semakin dekat dengan rakyat, eh, dekat dengan fakir miskin, dan semakin tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. Subhanallah. Betapa indahnya hidup ini kalau kita hiasi dengan lima perkara ini. Dan yang kelimanya, orang tersebut semakin tambah ibadah kepada Allah, tambah amal solehnya, dia semakin merasa kurang, merasa tawadhu, merasa rendah diri di hadapan Allah. Bukan sombong dengan amal, ujub dengan amalnya. Inilah tanda-tanda orang itu bahagia. Dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabul Fawaid, Semoga kita semuanya diberikan karunia oleh Allah seperti Utsman ibn Abil As yang diberikan wasiat oleh Allah oleh Rasulullah SAW waktu di bi'ad'afim pantu itu wahai Utsman kondisi orang-orang lemah karena mereka itulah nanti akan menjadi menjadi sesuatu yang memberkahi kamu, jabatan kamu menjadi baik, rizki kamu menjadi lancar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah. Sesungguhnya kalian diberikan rizki oleh Allah. Berkat orang-orang lemah di antara kalian. Jangan kau hinakan orang yang sudah hina. Jangan kau telantarkan orang-orang yang sudah memang hidupnya terlunta-lunta. Jangan engkau bikin mereka itu semakin lemah. Semakin dia nanti berdoa kepada Allah. Dan doanya orang mazlum teraniaya itu tidak akan dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wasiat Rasulullah SAW. Kepada orang yang mau diangkat menjadi gubernur. Bukan hanya sekarang ini dia pandai. Pandai me, uh, apa namanya? Pergi ke diskotik. Meramaikan tempat-tempat maksiat dan juga sekarang ini mengembangkan tempat-tempat mungkar bahkan naudzubillah min dalik di antara mereka ada yang ingin jadi jabatan untuk semakin mempergencar tempat-tempat maksiat naudzubillah min dalik ini insya Allah orang ini tidak akan berkah hidupnya, tidak akan berkah jabatannya, tidak akan awet di hadapan Allah dan akan dikutuk oleh Allah dan Rasulnya bersama jabatannya sampai ke liang kuburan insya Allah. Kemudian wattakhidh muadzina. Ini merupakan suatu perintah yang isinya katanya sebagian ulama adalah amru linadbi untuk suatu hal yang nadab yang sunnah. Ini menunjukkan bahwa mengangkat muadzin itu merupakan suatu perkara penting karena mengumandangkan syiar. Sampai-sampai Rasulullah SAW adzan itu dijadikan pembeda antara daulatul kufri wa daulatul iman sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Qadiyah di dalam kitab I'lamul Ikmalul Mu'lim fi min fawaid Muslim. Wala ya'khudhu ala adhanihi ajra. Hendaknya mereka tidak mengambil upah dari adhannya. Nah, eh, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara dasar katanya Ibnu Mas'ud ada perkara empat lebih baik tidak mengambil upah. Yang pertama al-adhan. Wa kedua kiraatul Quran. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi, bacalah Al-Quran, jangan makan dari bacaan Al-Quran, apalagi baca Al-Quran untuk si mayat disewakan. Ya mengambil upah sekian juta, sekian juta, dan yang lainnya, na'udzubillah min dadik. Dan jangan sampai salah, jadi memahami dibolehkannya mengambil opah dari ruqyah itu tidak menjadi alasan untuk mengambil opah dari bacaan Al-Quran untuk si mayit. Membaca Al-Quran untuk kematian aja sudah bid'ah. Kemudian setelah itu Quran dijual. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, Ikra'ul Qur'ana wa la bihi. Bacalah Al-Quran, jangan kau memakan bacaan dari Al-Quran. Masya Allah. Makan, nyari makan dari bacaan Al-Quran itu. Ini jangan sampai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, amalan yang ketiganya adalah al-muqasim menjadi pejabat umum bagi ghanimah atau kalau sekarang mungkin bagi zakat dan yang lainnya itu sebaiknya tidak mengambil opah terutama orang yang diangkat menjadi panitia zakat ya wal qadha dan yang terakhir adalah qadi menjadi hakim agung tidak boleh itu sebaiknya tidak mengambil opah nah sekarang katanya Imam Al-Khattabi eh, saya ingin jelaskan tentang masalah pertama muallim, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Masalah ini adalah masalah perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, di antara yang mengatakan boleh adalah Al-Hasanul Basri itu selalu memberikan upah guru ngaji dan juga disebutkan di dalam satu uh, eh, athar di dalam Sahih Bukhari juga uh, ini Beberapa ulama membolehkan hal itu. Bahkan eh, Al Hasan Al Basri itu memberikan upah asyratu dina eh, dirham. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ahakum akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesuatu yang paling berhak untuk kau ambil upahnya adalah kitabullah. Dan tadi juga ini berarti bukan mengambil opah dari bacaan, tetapi dari mengajar. Oleh karena itu, dari sini para ulama menyimpulkan di antaranya juga Al-Hafidh Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lainnya dibolehkan bagi pengajar agama bagi ustadz, bagi da'i, atau juga bagi muallim Quran, guru TPA untuk mengambil gaji, mengambil upah. Apalagi dia memfokuskan diri, mencurahkan diri, eh, tafarruk, konsentrasi, tidak kerja lain. Makanya Imam Syafi'i ma, ma, eh, apa, maaf di dalam masalah azan itu uh, makruh tapi boleh dengan syarat bahwa memang dia itu tugasnya itu saja bukan tugas mengambil dari uh, eh, upah dari adzan akan tetapi dari me menyisihkan waktu menunggu waktu memantau waktu dan menjagai kepentingan kemaslahatan yaitu syiar Islam dan kepentingan kaum muslimin ini adalah seperti orang-orang yang juga membangun masjid kita bangun masjid itu adalah fasilitas ibadah. Mengambil opah mencari untung dari bangun masjid sama juga. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Ash-Syafi'i, hal ini juga sama seperti membangun masjid, membangun jalan, membangun fasilitas umum. Dengan demikian, uh, Imam, adapun Imam Abu Hanifah melarang mutlak ya tidak boleh mengambil opah dari bacaan Al-Qur'an diri ngajar dari ini termasuk juga azan. Adapun Imam Malik labak sabihi tidak ada mengapa dan juga Imam Al-Auza'i namun di sini ditengah-tengahi oleh Imam asy Jika dia mensyaratkan opah atau ada permintaan-permintaan sekian sekian sekian maka itu tidak boleh dan hadis larangan-larangan itu berlaku tetapi kalau dia tidak mensyaratkan, tidak minta, tidak menetapkan sekian-sekian, maka dibolehkan untuk mengambil opah, Apalagi dia kerjaannya cuma seperti itu, tetapi disarankan itu diambilkan dari ji'alah, dari auqaf, dari baitul mal, yang memang itu apa namanya jatah mereka-mereka yang menjagai masalihul amah, kemaslahatan-kemaslahatan umum syiar agama seperti adzan, seperti imamah, seperti mm, apa termasuk juga marbot masjid dan yang lainnya ini berhak untuk mendapatkan itu semuanya insyaallah. Wallahu alam bisawab dan sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama seperti Imam Mubarak Furi Ar-raji al qawru rajih indi qawlu jumhuril ulama. Yang kuat yang rajih di dalam hal ini adalah ucapan para ulama atau jumhurul ulama yang menyatakan boleh tetapi sebaiknya kalau memang hidup berkecukupan itu tidak tidak mengambilnya. Apalagi bagi orang yang fokus konsen maka kata Imam Ash-Syafi'i dibolehkan dan tidak bisa mengerjakan kecuali yang lainnya dan dia mengambil upah itu dalam rangka untuk menghidupi keluarganya, dalam rangka untuk menjalankan roda hidupnya, termasuk kebutuhan primer nafkahnya. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan oleh karena itu siapa saja yang bekerja untuk kepentingan-kepentingan maslahat keagamaan maka dibolehkan untuk mengambil upah gaji seperti khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an membagi-bagi para uh, mujahidin gaji setiap setiap bulan. Bahkan Abu Bakar akhirnya juga digaji. Umar bin Khattab dan yang lainnya itu adalah jabatan khalifah keagamaan dan juga sekaligus kenegaraan dan tidak ada tugas ulam, utama setelah tugas kenabian adalah khilafah itu pun mereka mengambil opah gaji dengan demikian dibolehkan dengan syarat tadi tidak tidak apa namanya mensyaratkan, menetapkan, bahkan membuat satu uh, apa namanya usulan-usulan kalau enggak sekian maka saya tidak mau. Ini tentang masalah eh, hal-hal uh, yang terkait dengan upah uh, orang yang berkiprah di dalam masalah keagamaan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja, demikian sesi materi untuk uh, malam hari ini. Untuk selanjutnya kami jeda untuk rehat barang sejenak dengan beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Masih bersama Anda di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kami hadirkan kembali kajian kita bersama Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin hafizahullah taala dari pembahasan hadis Bulughul Maram dan masuk ke pembahasan hadis ke-210 malam hari ini. Kami informasikan satu informasi kajian yang insya Allah beliau akan sampaikan pada Ahad 14 Juni 2009 dalam sebuah pembahasan buku yang sangat eh, bagus dan sangat menarik untuk kita simak bersama dengan tema meniti jalan taubat nasuha. Insya Allah beliau akan sampaikan pada Ahad 14 Juni 2009 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai bertempat di Masjid Al-Barkah dengan alamat alun-alun kota Bekasi. Informasi lebih lanjut silakan hubungi panitia di nomor telepon 68815505 atau di 36991993 36991993. Demikian semoga bermanfaat dan untuk selanjutnya kita akan uh, simak barang beberapa menit ke depan uh, kelanjutan materi kita pada malam hari ini dan setelah itu kita akan membuka interaktif uh, dengan pendengar bagi Anda yang akan bertanya seperti biasa di 8236543 atau pesan singkat di 70736543. Kami persilakan untuk selanjutnya silakan Ya, kita simpulkan saja habis ini kita buka tanya jawab. Nah. Dari hadis yang kita baca tadi bisa kita simpulkan pertama, dibolehkan seorang untuk meminta jabatan yang terkait dengan a'malil akhirah wal khair. Bukan a'malid dunia, bukan profesi keduniaan, dengan syarat dia ahli, profesional, skill punya dan amanah bagus. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dilakukan oleh di sini Utsman ibn Abil As. Adapun jabatan-jabatan dunia yang di situ ada hal-hal yang terkait dengan upah, gaji dan perebutan biasanya terjadi, maka mutlak tidak boleh mengajukan diri untuk minta. Bahkan Rasulullah SAW menegur keras Abu Dar dan juga Abdurrahman ibnu Samurah karena jika kamu diberi dasarnya minta, kamu akan tergantung. Dan kalau kamu diberi dasarnya tidak minta, aku kamu akan dibantu oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, bahwa seorang imam, <clears throat> seorang pemimpin, terutama sholat, hendaknya memperhatikan kondisi jamaahnya, kondisi rakyatnya, Teru, eh, bahkan dosa bagi seorang pemimpin yang tidak pernah tahu kondisi rakyatnya. Coba bayangkan Umar bin Khattab sampai mengatakan kalau seandainya ada unta keprosok di jalan di, di Irak karena jalannya jelek tidak dibenahi oleh Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab akan ditanya oleh Allah. Makanya sekarang di sini saya ajak kepada mereka-mereka yang sekarang ini memegang amanah jabatan. Perhatikan jalan lubang-lubang yang ada di Bogor, di daerah-daerah pinggiran Bekasi, di daerah-daerah yang sekarang ini tempat-tempat anak sekolah yang mereka masuk Allah karena jalan jelek itu ada yang jatuh motornya rusak, mobilnya ringsek, bahkan nyawanya melayang. Itu nanti akan kalian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ucapan Umar bin Khattab kalau seandainya unta ini badal, jangankan nyawa manusia yang melayang. <clears throat> Kalau seandainya ada unta <clears throat> di Irak keprosok, karena jalannya jelek, tidak dibenahi oleh Umar bin Khattab, maka Umar akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, betapa kita merindukan pemimpin seperti ini. Pemimpin yang berani berkorban ya, bukan mencari kehidupan, tetapi mencoba untuk menghidupin rakyatnya. Untuk menghidupin negaranya, akan memperhatikan siang malam akan kepentingan-kepentingan rakyat tersebut. Sampai-sampai bukankan, bukan jangankan manusia, sampai hewan pun sudah mendapatkan perhatiannya. Subhanallah. Kemudian faedah yang kita bisa ambil yang ketiga dari hadis ini bahwa solat yang dilakukan oleh siapapun hendaknya disetel dengan kondisi jamaah, dengan kebutuhan jamaah dan intinya adalah diperingan. Jika solat untuk orang lain jadi imam maka hendaknya diperingan kecuali solat untuk dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya faedah yang bisa kita ambil. Seorang dibolehkan untuk mengambil opah dari jabatan-jabatan keagamaan seperti mengajarkan Al-Quran, bukan membaca loh, bukan mengambil opah dari bacaan, tetapi dari pengajaran. Itu atau jabatan-jabatan keagamaan seperti menjadi amil zakat atau menjadi khalifah dan yang lainnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar Abu Bakar, Umar Utsman Ali dan juga setelahnya. Lalu yang terakhir ini saya ingin tekankan. Ini merupakan suatu hal yang terpenting yang saya tadi sampaikan kesimpulan orang yang paling bahagia adalah semakin tambah tinggi jabatannya hendaknya semakin dekat dengan rakyat. Semakin dia sekarang ini kaya raya, semakin dekat dengan orang miskin. Dan semakin tambah ilmunya, semakin tambah rendah hati dan tawaduk Dan semakin tambah amalnya, semakin rasa takut tumbuh dan semakin tambah kebaikannya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan itu tidak diterimanya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dan barang siapa uh, yang ingin bertanya baik langsung lewat telepon ataupun lewat pesan singkat nah. dipersilahkan. Nah, demikian di Hotel Islam kesimpulan dari pembahasan hadis Eh, kita pada malam hari ini dan seperti biasa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami angkat untuk Anda yang akan bertanya di line telepon 0218236543 ataupun bagi Anda yang menyimak melalui radio streaming bisa mengirimkan pertanyaan via chatting. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Iya, dengan siapa dari mana, Akhi? Dari Jamie di Bekasi. Silakan, Akhi. Silakan, Mas. Uh, Pak Iya, silakan. Kalau mengambil upah mm -hmm kita sebagai penterapi bekam itu dibolehkan atau tidak. Iya. Yeah. Terus ini dilematis. Mm-hmm. Mending jadi penterapi bekam mm-hmm. atau kerja di bank syariah. Nah, nah itu dilematis dan saya sudah Ya, cukup. Ya, yeah, iya, terima kasih Haji Mina. Waalaikumsalam. Secara umum sudah eh, dijawab oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah memberikan upah dari dari eh, beliau bekam kepada pembekam dan juga Ibnu Qayyim memberikan satu penegasan jelas. Di dalam kitab At-Tibbun Nabawi dan juga di dalam Zadul Ma'ad beliau tegaskan bahwa asli profesi bekam itu adalah boleh mubah. Dan semua profesi yang mubah maka mengambil upah itu adalah halal. Namun sebaiknya sebaiknya kalau dia berkecukupan maka itu digunakan untuk yang lainnya. Di sini disarankan untuk memberikan makan keledai, ya. Itu saja. Tetapi kalau sekarang dia tidak mendapat tidak tidak bekerja kecuali itu dan profesinya seperti itu, maka Rasulullah SAW sudah memberikan opah kepada pembekam dan juga para ulama memberikan kesimpulan di situ dan juga seperti kesimpulannya Ibnu Ibnu Khayyim dalam kitab at tibun Nabawi dan juga di dalam apa namanya uh, uh, Ma'ad. Tapi antum kalau membandingkan bank syariah dengan bekam ini namanya pertanyaannya mana yang lebih tajam pedang sama pentung? Ya nggak kena loh Mas ya. ya itu iya. nggak ya, bisa ya. Ya silakan. Nah, sebelum kita, kita angkat pertanyaan dari uh, Umu Ember di Depok. Oh, Assalamualaikum. Ya. Uh, terputus. Kami persilakan kembali untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk malam hari ini. Kita angkat dari penelpon kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. wabarakatuh. dari mana? Dari Yuki di Cilincing. Silakan Pak Yuki. Waalaikumsalam. Iya, ini uh, saya mau nanya salat nih Ustaz. Salat apa? Ini jamaah uh, hmm. maghrib maisha. Iya. Jadi ah. waktu itu saya pergi mm -hmm. pulang. Mm -hmm. Itu saya belum salat maghrib, hmm. tapi udah aja isya. Ah, kenapa itu aslinya? Kenapa? <laughs> apa macet atau apa? Iya. Oh. <laughs> Nah, Teledor saya... apa macet? <laughs> hmm. macet start jauh macet oh hmm. jauh ya yeah. uh, apa namanya uh, pas itu saya nunggu kelar dulu azan isya baru saya sholat maghrib yeah. setelah itu saya baru pergi ke masjid untuk sholat isya mm-hmm. itu gimana Ustaz? iya yeah. sholat iya. maghrib saya itu sah apa tidak cukup hmm. sama mm-hmm. maghrib isya itu jika dilakukan di masjid itu caranya gimana? Iya cukup ya. Nah, terima kasih ah. Ya, jazakumullah ya. Jadi gini Mas, barang siapa yang mengalami semua pendengar sekalian seperti penanya, eh, seharusnya dijama' antara maghrib dengan isya. Maghrib tiga, isya empat eh, di dalam satu waktu. Walaupun di sana umpamanya setelah adzan, setelah adzan kita sholat maghrib, kemudian ada jeda sedikit, langsung isya nggak ada masalah. Yang penting di sini nyambung. Iya. Dengan demikian caranya seperti itu dan anda tadi eh, sholat maghribnya di rumah asalkan e, pemisahnya tidak lama langsung isya maka itu masuk dikategorikan adalah sholat jamaah dan sah ya wallahu a'lam Iya, Taib. Kemudian kita angkat berikutnya masih dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Silakan dari mana Pak? Dengan siapa? Dari Alif Pasar Minggu. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, begini Ustaz, yeah. kemarin saya mm -hmm. uh, pernah mendengar tentang larangan menggulung pakaian dan melipat pakaian dalam sholat. Iya betul, Sahih itu hadisnya. Yeah. Pertanyaannya, Eh, nah, sedangkan kalau kita pakai sarung kan kita melipat dan menggulung. tapi Iya. Gimana Tat? Cukup? Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. berkata. Uh, eh, Bapak penanya yang budiman, semoga Allah memberkahi antum dan juga memberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Yang dilarang itu yang digulung di ujungnya, bukan sekarang digulung di tengahnya. Iya. Ya namanya sarung, ya mau nggak mau digulung, pakaian ikhram juga digulung. <coughs> dan ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu pakai sarung kemudian dilipat di tengahnya. Dengan demikian yang dilarang ini inni nuhitu an akufa sauban itu yang dimaksud adalah di ujung-ujungnya ujung ujung kaki sama ujung tangan lah Mas intinya itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kembali kita angkat dari penelpon di 8236543 untuk berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Samsul, Ustaz. Di mana iya. Pak Samsul? Di Manggis. Iya, ya, silakan Pak Samsul. Silakan Pak Samsul. Eh, ini mau nanya ini Ustaz, kalau iya. apa di lingkungan saya itu ya kan kalau ketika apa mau azan hmm, atau hmm. Hmm. habis khutbah kedua ya kan? Hmm, hmm, hmm. Iya. Kan ada bacaan ini, innallaha iya. yeah. malaikatahu dan seterusnya. Yusalluna 'alan nabi. Nah, ya, ya. Iya. ayyuhan ya. Itu kita harus apa umumnya kan masyarakat itu itu Ustaz, apa berselawat. Nah, itu kita harus bersolawat atau gimana? Karena Kan ada hadis barang siapa disebut namaku tidak bersolawat kan? Maka dia bakhil ya. Iya. Nah, hmm. yang kedua ini Ustaz. Larangan sholat di antara dua tiang itu hukumnya Gimana Ustaz? Iya cukup ya. Atau sekedar makruh Ustaz? Iya. Nah, hmm, hmm, hmm. Kan ada ini di shop kedua ya kan ada tiangnya. Mm-hmm. Adakah kewajiban imam untuk melarang jamaahnya sholat di shop kedua gitu? Mm-hmm. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih, Pak Samsul ya. Masya Allah ini pendengar paling setia ini. Alhamdulillah. Ya, <laughs> masya Allah. Mudah-mudahan Pak Samsul kasih sehat walafiat. Amin. Gini Pak Samsul yang pertama ah, tadi apa tuh? Soal masalah Eh kita jawab ini aja dulu ya. Soal masalah sholat di antara tiang. Ya. Hmm. Sholat di antara dua tiang itu kita harus tafsil Pak Samsul ya. Tentang masalah inna Allah malaikatu salun itu sholawat eh, eh, biarpun solawat itu di, diucapkan oleh ahli bid'ah kalau solawatnya benar itu harus membaca solawat Pak Samsul tetap ya pendengar sekalian harus tetap baca. Nah tentang masalah sholat, sholat di antara dua tiang kalau sekarang kondisi masjidnya longgar dan tidak sekarang uh, berdes, eh, tidak uh, apa namanya beludak seperti Masjidil Haram, maka sholat di antara dua tiang itu putus pahalanya. Karena Allah, eh, apa namanya uh, Eh, man qata'ah qata'ah Allah wa man wasalah wasalallah. Siapa yang man eh, qata'ahu qata'ah Allah wa man wasalah wasalahu Allah. Barang siapa yang memutus saf maka Allah putuskan dan barang siapa yang sekarang nyambung maka Allah sambung. Dan di sini eh, apakah salatnya itu sah atau tidak? Intinya siapa saja yang sekarang ini mengerjakan salat rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, maka solat tersebut sah. Tentang eh, sawu sufuf fa fa'inna tasfiyata sufuf min tamam yaitu syarat sempurnanya bukan syarat sahnya. Ini wallahu alam bisawab. Dengan demikian bagi seorang imam ketika melihat kondisi masjidnya mau longgar memungkinkan kecuali kalau Jumat sampai harus sholat-sholat di halaman juga yang akhirnya juga nggak terkontrol ya masuklah ke masjid walaupun di antara dua tiang itu kan itu masalahnya. Nah sekarang bagi seorang imam hendaknya memberitahu mengontrol makanya tadi sampai Jangankan masalah seperti ini yang penting yang terkait dengan sholat. Sampai memantau kondisi jamaah itu ada yang sakit atau tidak. Sehingga tahu kalau memang sakit banyak yang tua kita bacanya surat-surat pendek. Begitu juga ketika mendapatin <clears throat> imam atau jamaah itu sholat di antara dua tiang. Sementara kalau seandainya di belakang itu lebih memungkinkan lebih luas, maka sholat di antara dua tiang ini hukumnya adalah haram, tetapi sholatnya sah wallahu anam. Baik, Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk saja ya. yeah. dari seorang ibu di Bekasi. Yeah. Ustaz, uh, sewaktu suami saya masih ada, beliau pernah memegang amanah uang kantor ya, yeah. yang kemudian ada tetangga yang meminjam sebesar 10 juta, kemudian ketika dikembalikan dia melebihkan se sebesar eh, lima puluh ribu rupiah, oh. dan itu uh, dipergunakan untuk pribadi. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Kalau seandainya tidak ada persyaratan sebelumnya dan tidak ada permintaan dan juga tidak ada lirik-lirikan dan ya. itu kemauan terjadi setelah hmm. transaksi hmm. utang dan mau mengembalikan, hmm. maka tambahan itu nggak ada masalah. Karena pernah Rasulullah SAW minjam unta dibalikin lebih besar, lebih gemuk. Hmm. Ya, -hmm. wallahu Tapi itu uangnya kan milik kantor saja. Eh. Jadi apakah boleh dengan uang 150 itu dipakai pribadi? Oh, untuk pribadi tidak boleh, tidak harus boleh. dibalikkan ke hmm. kantor hmm. karena hmm. itu bukan uang dia. Hmm. Dan ini harusnya ada semacam uh, izin dari pihak kantor Yeah. Ini anak dikasih 150 saya balikkan ke kantor, tetapi kalau akhirnya diizin sama atasannya untuk diambil karena itu aslinya hadiah. Mm-hmm. Itu dibalikkan ya, di, dikasih diambil nggak apa-apa ya. Wallah. Masih dari pesan singkat Ustadz, bagaimanakah caranya untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? di tengah eh, anak-anak uh, buah yang uh, jauh dari pendidikan agama bahkan di antara mereka ada yang tidak sholat Ustaz. Apakah saya mendapatkan dosa apabila anak ya. buah saya tidak melaksanakan agama dengan baik Ustaz? Pertama saya sarankan antum baca kitab mencari kunci rizki yang hilang. Ya. Di sana bagaimana uh, sebagai seorang majikan, atasan, bawahan, karyawan dan perlu diketahui bahwa uh, atasan dalam kondisi apapun tetap kondisinya itu di atas angin. Makanya antum jangan kecil hati. Dengan sikap tegas antum dan tidak basa-basi. Dan antum tunjukkan bahwa antum itu mempunyai identitas yang jelas, maka bawahan itu akan segan. Tentang kemudian ada beberapa bawahan yang mungkin jelentang nyimpang nggak sholat, maka itu harus didekati. Karena pada akhirnya mereka adalah jahil. Karena mungkin semalam ini lingkungan yang dia tinggalin banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Atau dibesarkan di keluarga yang tidak memperhatikan sholat. Bahkan semua keluarganya meninggalkan sholat. Suatu, suatu hal yang sangat tidak bisa dipungkirin orang yang besar di lingkungan eh, eh, apa namanya pencudi judi, eh, maka dia akan toleran sekali bahkan dia akan gampang judi hmm. begitu juga zina begitu juga kemungkaran-kemungkaran yang lainnya nasallallahu alafiyah inilah yang membuat kita sekarang mungkin kurang sensitif lagi kepada kemungkaran-kemungkaran yang besar kita anggap kecil padahal itu besar di hadapan Allah karena kita itu sudah tiap hari hampir disukuin maksiat terang-terangan Nasallallahu afiyah. Dan yang keduanya antum mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak buah antum diberikan eh, ini hidayah oleh nah, Allah. Tapi intinya qudwah, ya Mas. Qudwah itu paling penting karena Rasulullah akhirnya memberikan umat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Uswah itulah keteladanan itulah yang akan merubah karyawan-karyawan antum semuanya. Insyaallah dengan cocoknya ucapan dan perbuatan antum dan kedisiplinan antum di dalam kerja amanah profesional mereka akan mau nggak mau mereka akan segan. Tetapi kalau seandainya anda sudah maksimal dakwah sudah mereka itu nyimpang itu sudah bukan urusan anda yeah. karena pada akhirnya inna kalatah diman ahbabta Nabi Muhammad tidak disalahkan karena Abu Talib kafir karena sudah didakwai begitu Nabi Nuh alaihissalam istrinya dan anaknya mati dalam keadaan kafir tidak tidak juga disalahkan karena Nabi Nuh sudah melakukan dakwah tabligh baik. Wallahu a'lam. Taib. Masih dari pesan singkat ada Pak Haryoto di Depok. Hmm. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bila kita mengambil upah dari eh, TPA tempat kita mengajar? Apabila kita mengambil upah tersebut, kita bisa mendapatkan bagian di akhirat nanti Ustaz berupa pahala. Uh, innamal a'malu binniyat. Inilah Masya Allah orang yang niat. Saya kasih satu uh, apa namanya judul istilahnya satu uh, item di dalam kitab mencari kunci rezeki yang hilang. Yeah. Karyawan paling bahagia siapa? karyawan yang di dalam pekerjaannya ditata niatnya sudah dapat gaji dapat pahala lagi masya Allah bagaimana niat seorang karyawan ketika berangkat kerja saya berangkat kerja karena menunaikan tugas saya al muslimuna ala syurutihim dan saya bekerja dalam rangka untuk menegakkan nafkah yang diwajibkan oleh Allah. Dan saya bekerja dalam rangka untuk menegakkan ibadah-ibadah. Di antaranya adalah nyekolahin anak dan yang lainnya. Masya Allah, ini sudah dapat gaji, dapat pahala. Maka sering saya katakan ada dua orang, tiga orang gajinya sama. Tapi satunya dapat surga, sahabat kebahagiaan yang satunya tidak. Karena innamal a'malu bin niat. Ya. Allah alam bisawab. Tujuannya antum jangan sampai nah. hanya cari duit, cari ma'isah. baik Selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon setia. Sudah ada Pak Supriyono ya, di Jakarta. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, silakan Pak dengan jawaban. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya. Ini saya ingin bertanya tentang masalah sholat Ustaz. Iya, iya Ini apa-apa. Ini baru terjadi kurang lebih dua malam yang lalu. Hmm. Uh, imam sholat hmm. salah membaca uh, surah gitu ya. Jadi yeah dari surah yang lain lari ke surah yang lain gitu. Oh, loncat. Ah iya, jadi hmm, dari surahnya pindah ke terus sebenarnya saya uh, mengetahui atau hmm, hmm. ngeh lah gitu ya. Iya. Yeah. Cuma untuk menegurnya saya nggak bisa membenarkan. Alasannya? Jadi surat yang apa, surah yang pertama saya nggak <laughs> hafal. Hmm, gitu. Terus dia loncat yang ke surat yang kedua sebenarnya saya tahu surat itu dia itu salah. Iya. Hmm. Pertanyaannya? Terus kalau nah, seandainya saya menegur, yeah apakah diperbolehkan sedangkan menegur kan harus bisa membenarkan iya yeah. Jadi hukumnya kalau seandainya saya mengetahui bahwa itu salah, apakah bahwa saya boleh mendengar dengan saya tidak membenarkan itu? Iya, Ya cukup ya. Hmm. Ya bagaimana? Ya, ya. gini Pak, itu Pak sikap Bapak sudah bagus. Kalau nggak tahu jangan negor. Nanti imamnya diem, Bapak juga diem. Terus apa? Makanya disebut tegurannya itu al-fatah. Fatah itu membukakan artinya kalau imam itu lupa dilanjutin dibuka kuncinya mungkin dia terkunci apalanya. adapun sekarang pindah dari surat satu ke surat yang lain di dalam satu bacaan nggak ada mengapa ya umpamanya imam kesulitan membaca satu surat kemudian pindah ke surat lain tidak ada masalah ya nggak ada masalah ya Allah alam bisawab dan ini tidak apa kalau dipaksakan salah-salah itu atau bacanya salah itu yang malah berbahaya tapi kalau pindah satu ayat, ini ayat di surat lain atau ayat di ayat eh, surat lainnya nggak ada masalah. Yang penting bacaannya sahih. Wallahu a'lam. Taib, kembali dari penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ya. dari mana Ibu dengan siapa? Dengan Ibu Sarah Ibu Sarah. Iya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini saya mau nanya. Ya. Yeah kan zaman sekarang ini kan banyak sekali perempuan yang uh, bekerja sebagai karyawan karena iya. kayak ibu juga ya iya <laughs> iya kemudian bu ya terus ya. pertanyaannya uh, pertanyaannya uh, hmm. gimana ya bagus nggak kayak gitu gitu terus selama ini bagus nggak ibu kerja iya ya, cukup, cukup ya bagi ya, muslimah bekerja di luar ya jazakillah Insya insyaallah silakan Eh, pendengar sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terutama penanya, sebetulnya bekerja itu bukan merupakan suatu yang diharamkan hukum aslinya, terutama bagi wanita, kecuali ya, tolong dicamkan. Wanita itu aslinya kita menikah, kita kita mencoba uh, menarik ke belakang. Kita kenapa sih menikah? Dan apa tujuannya kita menikah? Dan mungkin di antara kita belum bisa menjawab kenapa kita menikah sampai sekarang ini walaupun sudah nikah 10, 10 tahun. Tujuan kita menikah di antaranya adalah membagi tugas rumah tangga. Simpelnya yang laki luar negeri, yang perempuan dalam negeri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna tetaplah kalian tinggal di rumah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula apalagi resiko bekerja anak yang terlantar harus diasuh oleh pembantu dan namanya pembantu rata-rata SD 1 ya bukan S1 belum lagi nanti ada yang mungkin uh, uh, ditampar, disakitin, di ini. Nah, untuk bilang nggak tahu kita apa yang terjadi. Apa iya kita sebagai seorang wanita yang bertanggung jawab, seorang ibu yang sayang sama anak? Kita biarkan anak kita besar diasuh oleh orang yang mungkin berangkat ngasuhnya tidak sayang. Berangkat hanya dari ingin cari kerja dan cari opah, cari duit. Beda dengan kita suapin anak kita, seorang ibu menyuapin. Menyuapin dengan rasa kasih sayang. Menggendong pun berangkat dari kasih sayang me, apa namanya menidurkan anak pun eh, berangkat dari kasih sayang beda dengan pembantu akhirnya di antara pembantu itu ada yang pengen anak ini tidur kasih obat tidur ya makanya di sini saya kasih satu pertimbangan saja buat perempuan-perempuan yang bekerja dipertimbangkan dengan baik kalau memang pada akhirnya terpaksa kerja maka harus diperhatikan syarat-syarat berikut ini satu kerja tersebut tidak bertentangan dengan kodrat uh, fitrah seorang wanita, seperti menjadi pengajar uh, putri, menjadi dokter kandungan, menjadi perawat untuk dokter perempuan, atau uh, menangani masalah-masalah yang tidak bisa diurus kecuali wanita. Itu satu. Keduanya, keluar kita aman dari fitnah. Berarti di sini menutup aurat pakai hijab tidak seperti wanita-wanita jalang bin telanjang. Kemana-mana menantang. Dan yeah. bentuk tubuhnya Masya Allah. Laksana, apa namanya, uh, <laughs> kijang. ya. Nauzubillah min dalik. Sehingga sinfani min ahli nar lam arahuma qablah. Ada dua calon penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh eh, Rasulullah SAW. Di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyat. Perempuan yang pakaian tapi telanjang dia pamer dengan tampang yang begitu apa namanya menantang sehingga melihatkan berbagai macam anggota tubuh yang sensitif kerjaannya belum tentu mendapatkan uang banyak tetapi dosanya terlalu lebih banyak daripada uang yang didapat nauzubillah summa nauzubillah kemudian yang selanjutnya syarat seorang wanita bekerja boleh keluar rumah kerjaan rumah tangga sudah selesai tugas-tugas rumah tangga itu e, beres ya tidak menelantarkan rumah tangga tidak melantarkan tugas rumah apalagi yang terkait dengan pelayanan suami apalagi ibu kalau ibu sudah dipersilahkan oleh suami untuk tidak kerja masya Allah itu merupakan kebahagiaan sebetulnya itu merupakan suatu kesempatan emas ibu bisa konsentrasi ibadah bisa konsentrasi ngaji bisa jagain anak dekat dengan anak ngerawat rumah masya Allah melayani suami yang selama ini nikah 10 tahun, 15 tahun ya Allah. Ana seumur-umur nggak pernah bikinin teh sama suami. Subhanallah. Karena apa? Masing-masing harus eh, dulu-duluan pergi. Karena ngejar target, ngejar waktu, ngejar angkot, ngejar kendaraan, ngejar jemputan. Akhirnya masing-masing Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bikinin kopi suami saya. Hmm. Saya bisa ini. Ini disyukurin. Dan suatu hal yang perlu kita tekankan di sini. Suatu hal yang perlu kita sampaikan di sini bahwa eh, laki-laki suami adalah surga nerakanya wanita. Hayuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhala jannah Perempuan mana saja yang meninggal dunia suaminya ridha sama dia masuk surga, masuk surga. Dan insyaallah nanti ini saya lagi ini merancang Mas Fawas ya. Yes, iya, hmm. Insyaallah setiap minggu keempat kita akan bahas fikih hmm. muasyarah, fikih keluarga ya. Hmm, iya. Yang ada di dalam bulughul maram jadi dia biar tidak ini aja, iya, tidak iya, adan tidak, terus. Nah, hmm. Jadi ada variasinya insyaallah nanti Mm-hmm. Setiap minggu keempat kita akan uh, bahas masalah fikul muasyarah, fikul nikah, fikih keluarga. Itu hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah kekeluargaan seperti ini kita akan bahas insyaallah. Allah a'lam bissawab. Nah, selanjutnya kita angkat dari Pak Mujiono di Kebun Kelapa. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustaz. Ya, kalau kita habis membaca Al-Qur'an apa Al-Kahfi apa Ar-Rahman mm -hmm. setelah selesai Terus kita berdoa Allah marhamni bil Quran al azim itu hadisnya apa itu dibenarkan dong Ustaz? Sampai selesai itu. Cukup ya Pak ya. Iya, ini aja. Masih ya. Adapun doa Allahummarhamni bil Quran dan seterusnya itu tidak ada asarnya Pak. Ya, maknanya nggak salah, maknanya tidak tidak tidak salah, tetapi iya. soal masa riwayat ada nggak tidak ada. Dengan hmm. demikian berdoa apa saja, dengan doa-doa yang uh, yang kita bisa insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ini yang bisa kita sampaikan, ya mudah-mudahan manfaat. Ya, selanjutnya silakan. Silakan. Nah, tayyib. selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dengan siapa dari mana Pak? Uh, Bapak Udin dari Rawamangun. Silakan, ya, Bapak silakan Pak Udin. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ya. mau minta <clears throat> nasehatnya ini buat istri saya pak. Mm hmm. Kenapa ini? <laughs> Mau diajak poligami nggak mau? <laughs> mm. minta tolong dinasehati pak Ustadz. Iya. <laughs> iya. Ini biar. biar mantep. Iya ini kebenaran lagi dengerin juga ini. Eh, tentang apanya? ya tentang keseharian lah. Hmm, Maksudnya? tentang masalah tugas-tugas harian nah, di rumah gitu ya. Harian, Bagaimana gitu. seorang wanita, seorang istri di rumah eh, gitu ya. Ah, ah, keluar rumah hmm, gitulah. Hmm, oh ya, ya insyaallah cukup. Ah, cukup, Pak. Cukup, cukup nah, kan, insyaallah. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. wabarakatuh. Inilah uh, hal yang uh, sangat kita eh, kita puji di mana seorang suami punya perhatian keinginan besar untuk memiliki suami istri yang solihah dan istri yang baik, tetapi ternyata nggak bisa mengajari, dicarikan penjelasan dari orang yang yang alim, orang yang lebih tahu. Ini merupakan sikap dari konsekuensi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Secara umum saya tidak tujukan kepada istri bapak, tapi kepada istri-istri ikhwan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Anda adalah manusia yang dikatakan oleh Shauki Al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Wanita adalah sekolahan buat anak-anak kita. Kalau kau siapkan dengan baik, maka akan keluar generasi yang tangguh dan kokoh. Kemudian, wanita merupakan penentu. Coba lihat ibu-ibu sekalian, ulama-ulama besar. Seperti Imam Syafi'i, dibesarkan oleh seorang ibu tetapi apakah sembarangan ibu? Apakah ibu yang sekarang ini pandai mengumbar aurat, membesarkan Imam Syafi'i? Apakah ibu-ibu yang suka ngerumpi, yang hanya seked, yang hanya pandai rujak lotis, <laughs> bikin rujak cingur ngumpul hmm. ngerasanin tetangga? Tidak. Hmm. Apakah ibu-ibu yang sekarang ini apa namanya susah dinasihatin, malas ngaji? Tidak. Imam Syafi'i, imam Ahmad Imam Ibnu Taimiyah besar di bawah naungan pengasuhan ibu yang agamanya cukup ilmunya bagus sementara dekat dengan Allah lisannya tidak pernah lepas dari zikir dan kesehariannya mentaati suami dan mencoba setiap hari memakmurkan rumahnya dengan berbagai macam aktivitas ibadah dari mulai sholat zikir, zikir pagi sore dan seorang ibu yang cinta terhadap ulama, seorang ibu yang selama ini mencita-citakan anaknya harus hafal Al-Quran, bukan mentargetkan muluk-muluk. Anak saya harus menguasai bahasa asing sekian jumlahnya. Anak saya harus pinter komputer. Anak saya harus bisa ke Amerika. Anak saya harus ini tidak. Tetapi anak saya harus hafal Al-Quran. Anak saya harus bisa menguasai Sahih Bukhari. Anak saya harus pinter agama. Anak saya harus soleh. Inilah yang membesarkan Imam Syafi'i, yang membesarkan Imam Ahmad, yang membesarkan Imam Malik, yang membesarkan Imam Ibnu Taimiyah, yang membesarkan Imam Ibnu uh, Qayyim, yang membesarkan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, yang membesarkan ulama-ulama besar. Semoga ibu termasuk itu tentang masalah keseharian ada kitab ya bi, menjadi bidadari iya. cantik ala islami hmm. itu oh, bagus sekali saya hendaknya uh, istri dibelikan kitab itu ya uh, ini mudah-mudahan semakin mantap ya Pak ya <laughs> mudah-mudahan Selanjutnya kita angkat dari pesan singkat saja ya, ya. dari pendengar kita. Ustadz saya diamanahi oleh uh, pimpinan untuk menjadi uh, pimpinan ya di departemen tempat saya bekerja. Ya. Namun karena saya merasa belum mampu maka saya tolak. Tetapi hmm. tetap saja saya diangkatnya. Pertanyaannya apakah jika Anda tidak berhasil memimpin termasuk tidak amanah di dalam uh, mendapatkan tugas demikian? Pertama, uh, asalkan antum tidak minta itu merupakan suatu kehormatan dari Allah. Tetapi kalau antum nggak berhasil, nggak ini, ya antum mundur. Karena termasuk menyanyiakan amanat adalah idawusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Antum coba karena pada akhirnya orang bisa itu tidak ketika itu dia megang, pelan-pelan. Dalam perjalanan ini dicoba karena pada akhirnya kita itu bisa karena mencoba, bisa karena biasa kalau akhirnya nampaknya saya tidak ahli, Anda yang bisa mengukur, dan saya kayaknya tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Anda yang lebih tahu, maka Anda sebaiknya menyatakan saya lebih baik di posisi lain atau mundur. Wallahu a'lam. Demikian pertanyaan untuk Abu Alim dan juga Pak Hadi yang di eh, Bogor ya, yang juga mengirimkan pertanyaan yang sama. Hmm. Tapi Ustaz, kami angkat dari pertanyaan pesan singkat saja. Ya. Hmm, hmm. Bagaimanakah saya harus bersikap ketika suami mendapatkan amanah juga ini ini satu pertanyaan yang hampir sama dari yang tadi iya, iya. cuman iya. kasusnya beda suami saya mendapatkan amanah uh, uang dari kantor iya. yang kemudian saya uh, selaku istri uh, tanpa sepengetahuannya mengambil uang dari yang diamanahi kantor tersebut uh, sekian rupiah hmm. yang kemudian uh, suami tidak mengetahui kemudian saya ingin sekali e, bertobat dari hal ini bagaimana yang harus saya lakukan untuk e, menebus eh, perbuatan kesalahan saya? Pertama, Anda pelan-pelan berkomunikasi baik dengan suami untuk memberitahu itu. Hmm. Kemudian yang keduanya, Anda harus balikkan uang tersebut kepada suami. Karena inilah pemicu di antara beberapa pemicu suami tidak amanah di kantor dan suami terjebak ke dalam korupsi atau riswah atau berbagai macam pungli karena sikap-sikap beberapa istri yang tidak mencoba mendorong bahkan grogotin. Dengan demikian uh, Anda memperbanyak juga istighfar kepada Allah karena itu termasuk bagian daripada mengambil harta orang lain dengan cara batil dan setelah itu insya Allah uh, eh, sambil memperbanyak istighfar mengembalikan duit minta maaf kepada suami Allah anak Tapi selanjutnya dari penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, nah, silakan Abu uh, Um Albani ya. Iya. Nah, silakan. Eh, ya. Uh, Ustadz saya mau nanya ini, uh, bagaimana sikap kita mm -mm. Uh, menghadapi seorang ibu yang meminjam uang, mm -mm tetapi tidak mengembalikannya. Mm-hmm. Sedangkan ibu-ibu yang meminjamkannya itu kan kadang-kadang kehidupannya itu mampu, kadang-kadang tuh tidak gitu. Hmm. Uh, dan juga ini Ustadz ya, hmm. Eh, jika ibu itu uh, meminjam uang gitu ya, kalau kepada hmm. orang awam itu selalu mengatakan semenjak saya masuk salapi, saya jadi susah. Padahal itu tidak benar gitu. Hmm. sebelum dia masuk salapi juga oh, ibu itu udah susah gitu. Susah. Ha, ha, jadi uh, saya minta tolong nasihat Ustaz yeah, supaya yeah, amalan ibu-ibu yang sudah meminjamkan uangnya diterima oleh Allah. Iya. itu saja sekeran. Waalaikumsalam. Sebetulnya ini merupakan suatu tindakan yang tidak benar mengungkit-ungkit keislaman karena hal kaitannya dengan kesulitan hidup. Taruhlah kalau seandainya itu benar. Ini tidak ubahnya seperti orang yang masuk Islam dari Kristen. Setelah masuk Islam, para sahabat itu juga susah kok. Ada yang harus kehilangan fasilitas dari orang tuanya. Kehilangan rumahnya, kehilangan bisnisnya. Para sahabat tidak pernah mengatakan, aduh gara-gara saya masuk Islam, bisnis saya sekarang ambruk. Gara-gara saya masuk Islam, koneksi saya sekarang eh, kacau balau. Eh, gara-gara masuk Islam customer saya lari semua. Gara-gara sekarang saya ini faham salaf seperti ini, dagangan saya jadi bubar, hidup jadi susah. Yang bikin susah itu bukan dakwah, yang bikin susah itu kita sendiri. Dan ngukur kita itu baik tidaknya sesuatu bukan karena kita itu punya duit dan tidak punya duit. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa akraman ada sebagian manusia yang diberikan keluasan gampang cari duit langsung dia bilang Allah sayang sama saya wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa, wa amma idza mabtalahu fa ali rizqahu fa rabbi ahanan ketika diuji oleh Allah serta rezekinya langsung dengan gampangnya dia bilang Allah tidak sayang sama saya ah ini dakwah salaf yang bikin saya susah ini naudzubillah ini enggak tidak boleh. Tentang masalah utang, pendengar sekalian, saya tidak mengkhususkan kepada uh, orang yang kait terkait dengan penanya, tapi semuanya pendengar sekalian, terutama Bapak Ibu sekalian dan ikhwan wal akhwat yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Utang itu merupakan suatu perkara yang berat Nafsul mu'min bidai bidaini hatta yughdha Jiwa manusia itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Bahkan pernah Rasulullah SAW menahan gak mau menyolatin sahabat karena dia punya dua utang dua dinar. Akhirnya Abu Qadadah mengatakan dinarani alaiya ya Rasulullah. Dua dinar itu saya yang menanggung wahai Rasulullah. Itu setiap ketemu selalu ditanya, wahai Abu Qadadah bagaimana nasibnya dua dinar? Sampai akhirnya udah dibayar, Rasul Rasul mengatakan al-ana barada jilduhu baru sekarang dingin kulitnya maksudnya dia aman dari siksa Allah, aman dari rah ini eh, terhalang dari rahmat Allah itu dicabut ya sekarang. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini hobi utang ya oh, tolonglah itu dihindarkan iya. mendingan nggak punya apa-apa eh, nggak eh, yang penting nggak punya utang daripada punya eh, apa-apa tapi kenapa eh, hutang, kenapa ya? kenapa hutangnya <laughs> banyak? terlilit hutang. Gitu. iya, nah. terlilit hutang. Dan nah. kita berlindung dari Allah ya eh maaf berlindung kepada Allah dari terlilit utang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasil wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahri rijal atau mohon kepada Allah agar utang kita dibayar lewat doa yang masya Allah. Allahumma rabbana Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulla shay'in falikal habbi wal nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan rabbana wa rabba kulla shay'in falikal habbi wal nawa munzilat tawrati wal injil wal furqan rabbana Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli shay'in anta akhidun binasiyati Allahumma anta al awwalu falaysa qablaka syai' wa anta al akhiru falaysa ba'daka عندك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اقضي عنا الدين ya Allah bayarlah hutang-hutang saya wa aghnina minal faqri cukupkan aku dari kemiskinan insyaallah kalau ini kita baca terus kita akan terhindar dari itu utang ya Allah a'lam Tapi Ustaz, satu pertanyaan terakhir ketapanya ya. pada malam hari ini ada ah. Bapak Ridwan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak Ridwan. Dari Pondok Kelapa, Pak. Silakan. Iya, iya, silakan. Uh, mengenai sholat Jumat Pak Ustaz. Ya. Mengaminkan uh, khotib uh, imam itu boleh dijarkan atau tidak Ustaz? Karena saya ingat uh, uh, sabda Nabi SAW yang tidak boleh menegur orang yang berbicara gitu Ustaz. Iya cukup. Jadi, mohon, mohon penjelasan nah. Ustaz. nah. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, itu masuk rentetan. Makanya dikatakan Syekh Abdul Aziz bin Bas termasuk bid'ah bagi makmum berdoa ketika imam sedang khutbah eh, sedang berdoa mengeraskan eh, amin. Makanya bagi seorang im, makmum itu tidak mengangkat tangan dan juga tidak mengeraskan, cukup di dalam hati saja. Dan imam juga tidak boleh mengangkat tangan, cukup menunjukkan jari ke atas langit. Ini tentang masalah uh, adab berdoa pada waktu khutbah Jum'ah. Ya. ya nah. Tapi Ustaz, uh, Tampaknya ya. Yeah. waktu kita waktu sudah juga habis, yang, nah, membatasi. yang membatasi karena nah walaupun begitu banyak pertanyaan Ustaz ya lewat yang masuk ini SMS singkat, namun ya. kami mohon maaf untuk Anda yang telah hmm. mengirimkan eh, Insya Allah kita akan sambung kembali di kesempatan yang akan datang Ustaz ya Iya Insya Allah Mungkin langsung saja Ustaz silahkan ya. uh, eh, Saya akhiri dengan uh, apa namanya kesimpulan bahwa nah. hadis yang kita pelajari pada kali ini yaitu hadis ke-210 dari Bulughul Maram merupakan adab di antara beberapa adab menjadi muadzin hendaknya kita tidak mengambil upah dari azan karena itu merupakan satu amalan akhirat dan semoga muadzin-muadzin yang selama ini menekuni azan dan itu nanti menjadi manusia paling mulia di hadapan Allah azan dengan ikhlas dan uh, saya juga apa namanya eh, apa sampaikan kepada pendengar sekalian mudah-mudahan terus mengikuti dan mengajak siapa saja untuk mengikuti kajian-kajian yang ada di Radio Roja terutama kajian setiap